Ini adalah sesi yang ke-20 dari pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna'i wa Ta'ifatun min Nasaihil atimba Fikih dalam pendidikan anak dan sebagian nasihat para dokter dalam masalah ini karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Di dalam kitab pada halaman 42 penulis yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah membawakan satu subjudul wala tubghidanna natiflan lidamamatihi wa qillati jamalih. Janganlah Anda membenci ya anak Anda sendiri dengan sebab yakni rupanya yang buruk atau jelek dan tidak rupawan ya atau kurang kurang baik atau kurang bagus ya barangkali kalau anak laki-laki kurang ganteng kurang tampan kalau anak perempuan kurang cantik maka jangan <clears throat> cela mereka karena anak ini terlahirkan begitu dari Allah Subhanahu wa taala Allah sudah ciptakan anak tersebut <clears throat> dilahirkan oleh ibunya Ya, bahkan anak siapapun, anak kita sendiri dia tidak ada urusannya tidak bisa memilih bahwasanya rupa saya harusnya begini, rupa saya harusnya begitu. Itu semua sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ya seorang anak mungkin secara rupanya tidak begitu menarik. Akan tetapi masya Allah dia orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Dia orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang mukmin beriman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rupa ya bukan menjadi standar baik buruknya seseorang. Tetap baik buruknya seseorang dilihat dari bagaimana kadar ketakwaan dan agama dan juga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesalehan dan ketaatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, "Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Dan sungguh budak wanita ya yang beriman ini lebih baik daripada wanita ya yang musyrik walaupun dia menarik hati kamu walaupun yakni kamu takjub dengan kecantikannya Demikian pula di ayat yang sama surat Al-Baqarah ayat 221 ya di situ Allah firmankan juga wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ya, dan sungguh budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik walaupun dia merdeka ya tapi musyrik dan dia membuat takjub ya rupanya terhadap kamu ini lebih baik budak namun dia beriman ketimbang orang merdeka ya rupawan namun dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menerangkan tentang bagaimana kondisi orang-orang munafikin sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun ayat yang keempat. Ya, kata Allah, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka adsamuhum." Kalau engkau melihat mereka wahai Muhammad, sungguh fisik-fisik mereka itu jasad-jasad mereka itu membuat kamu takjub dan tertarik. Artinya di antara mereka ada yang berwajah rupawan. Ya. Dan, dan fisik mereka bagus. Tapi apalah fungsinya kalau mereka orang-orang munafik. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 55, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka jangan kamu ya takjub dengan harta dan anak-anak mereka. Ya, jangan sampai hati kamu tertarik ya oleh harta dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya untuk mengadab mereka dengan anak dan harta mereka tersebut dalam kehidupan dunia fil hayati dunia wa tazhaqu anfusuhum dan agar melayang ya yakni nyawa mereka wahum kafirun sementara mereka dalam keadaan kufur ya ini menunjukkan bahwa banyaknya harta banyaknya anak namun tidak diiringi dengan ketakwaan bahkan semakin kufur kepada Allah ini sama sekali tidak bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Kemudian ketahui juga bahwasannya Allah yang maha menciptakan dan Allah yang maha membentuk setiap manusia dan kita tidak punya yakni kuasa ya tidak ada seorang ayah seorang ibu ya mereka merencanakan nanti anak kita kalau lahir bentuknya rupanya seperti ini ya ya wajahnya tampan seperti ini kalau laki-laki kalau perempuan seperti ini bahkan untuk menentukan laki perempuan saja tidak ada yang bisa ya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr huwallahul khaliqul bariul musawwir ayat yang ke-24 ya ayat yang terakhir dalam surat Al-Hasyr dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan al-bari yang mengadakan al-musawwir yang membentuk rupa kalian Ya. Kemudian juga Allah berfirman di dalam <clears throat> surat Ali Imran ayat yang ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah membentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian. Kaifa yasha, bagaimana Allah inginkan, bagaimana Allah kehendaki. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali hanya Dia Allah Subhanahu wa taala, Al-Azizul Hakim yang Maha perkasa, yang Maha mulia dan Maha bijaksana. Ya, Allah juga berfirman di dalam surat Abasa ayat 18 sampai 19, "Min ayyi syai'in khalaqah. Ya, dari apa Allah ciptakan itu? Maksudnya manusia ini pada asalnya. Kemudian ayat berikutnya min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari setetes nutfah mani. Allah ciptakan lalu Allah kemudian tentukan ukurannya. Ya, artinya Allah tetapkan ya ini bagaimana kelanjutannya dari mulai rupanya, rezekinya, laki perempuankah dia ya atau bagaimana bahkan sampai akhirnya apakah dia celaka ataukah bahagia. Ya, semua di tangan Allah dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 58 sampai 59, "Afara'aitum ma tumnun? A antum takhluqunahu am nahnu khaliqun?" Tidakkah kalian apa yang kalian pancarkan? Ya, maksudnya dari mani kalian itu. Apakah kalian yang menciptakannya sendiri itu? A antum takhluqunahu am nahnu khaliqun? Ataukah kami yang telah menciptakannya? Bahkan yang ada pada tubuh kita sendiri, air mani kita bukan kita yang menciptakannya tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka fahamilah ini wahai orang tua, wahai hamba Allah. Ya, fahami dan pikirkan. Ya, dan jangan sampai tertipu ya dengan hanya yakni kerupawanan dan ketampanan atau kecantikan putra-putri kita. Sehingga membuat kita akhirnya menjadi takjub sendiri menjadi sombong dan berbuat zalim kepada yang lain, menghinakan yang lain. Sungguh sekali lagi yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna akramakum indallahi atqakum." Ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Dan juga Nabi SAW telah bersabda sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana rupa kalian dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Dalam riwayat yang lain, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum." Allah tidak melihat jasad kalian dan rupa kalian. Ya, rupa wajah kalian, Allah tidak melihatnya walakin yang dulu ila kulubikum wa amalikum tapi Allah lihat kepada hati kalian dan amal kalian barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh